Untuk kita berupaya menambah amalan-amalan saleh kita. Untuk bertaubat dari kesalahan dan dosa-dosa kita maka jangan sampai hilang kesempatan ini. Jangan sampai lepas kesempatan ini. Karena barakallahu fikum waktu yang sudah lewat nggak akan kembali. Waktu yang sudah kita lewati akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia mengatakan waktu adalah uang, Ali bin Abi Thalib menyatakan al-waktu kasayf. In lam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak putus dia, kamu tidak tebas dia, dia yang akan menebas kamu. Yani waktu itu seperti pedang kalau engkau tidak tebas dia, maka dia yang akan mencelakakan kamu. Kalau engkau tidak isi dia, dia nanti yang akan menuntut engkau yomal qiyamah. Bukankah engkau punya waktu? Bukankah engkau punya kesempatan? Bukankah engkau bisa melakukannya saat ini, saat ini, saat ini? Akan dihitung semua waktu yang Allah berikan. Akan diurut semua waktu-waktu yang kita buang. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan yang sering terlupakan. Ni'matani magbunun fihima. Kesirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering terlalaikan, terlupakan oleh manusia. As-sahhatu wal farag. Kesehatan dan kesempatan. Naam wallah. Benar demi Allah banyak orang yang tidak merasakan nikmatnya sehat kecuali setelah dia sakit. Banyak orang yang tidak merasakan nikmatnya waktu luang dan kesempatan kecuali setelah dia gor-goro ketika nyawa sudah di kerongkongan, ketika waktu habis. Mereka semua akan kecewa. Semuanya akan menyesal Ditanyakan kepada para ulama, mengapa mereka semua menyesal? Bukankah ada yang baik, ada yang saleh? Orang yang jelek menyesal kenapa tidak berbuat baik. Orang yang berbuat baik menyesal kenapa cuma sekian. Tidak ditambah dengan yang lebih banyak lagi. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah. Kenikmatan yang kita dapatkan. Kenikmatan yang Allah berikan harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dan itu adalah syukron lillah. Itu adalah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manfaatkanlah sisa umur kita untuk talabul ilmi wal amal bihi. Manfaatkanlah sisa umur kita yang entah berapa lama. Mungkin hanya dalam hitungan pekan atau dalam hitungan bulan atau mungkin lebih lama dari itu. Manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk talabul ilmi wal amal bihi, untuk mencari ilmu dan mengamalkannya. Mengamalkan dengan kejujuran dan keikhlasan. Mengamalkan dengan kejujuran dan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperlukan amalan-amalan yang tidak ikhlas. Karena nggak ada nilainya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kalau tidak ikhlas karena Allah, la syait. Akan tersia-siakan. Demikian pula barakallahu fikum. Amalan-amalan yang hanya didasari kepura-puraan. Dan ciri-ciri mereka yang hanya berpura-pura dia tampak baik di depan manusia dan dia jelek di belakang manusia. Bohirnya tampak baik, batinnya jelek. Di satu tempat kelihatan baik, di tempat lain sangat jelek. Berarti orang ini Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi hanya kepura-puraan. Dan itu sudah pernah kita bahas bahwa itu adalah sifat kaum munafikin. Arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Empat perkara yang kalau empat ini ada pada seseorang, maka dia adalah munafiqan khalisa, munafik yang murni. Yang pertama disebut idza hadatsa kadzaba kalau berbicara dusta. Yang kedua disebutkan kalau diberi amanah khianah. Yang ketiga disebutkan kalau dia berjanji tidak ditepati. Dan kalau bertikai melampaui batas. Ini barakallahu fikum semuanya berkait dengan kepura-puraan. Ucapan dusta adalah kepura-puraan. Padahal tidak demikian hakikatnya. Berjanji, berjanji, berjanji. Tinggal janji, nggak pernah dia tepati. Itu juga kepura-puraan. Iya nanti, iya insya Allah, iya nanti, iya insya Allah. Ternyata tidak punya keinginan sedikit pun untuk menepatinya. Demikian pula ida tumina khan. Kalau diberi amanah, khianah. Padahal orang yang diberi amanah berarti dia dipercaya. Dia dipercaya. Tetapi yang menyedihkan ketika dia dipercaya, dia mengkhianati kepercayaan orang lain kepadanya. Siapa yang akan memberi amanah? Orang yang percaya kepadamu. Siapa yang akan memberikan amanah kepadamu? Orang yang dekat denganmu. Orang yang percaya kepadamu, orang yang mengira kalau kamu adalah orang yang sangat jujur. Maka kalau engkau kecewakan dia, berarti engkau keterlaluan. Memiliki dua kejelekan satu di atas yang lainnya. Kejelekan khianat, hada syai. Itu sesuatu. Kejelekan berikutnya, engkau tidak menghargai saudaramu yang memiliki kepercayaan kepadamu. Tidak menghargai saudaramu yang cinta kepadamu, yang husnubon kepadamu, yang berbaik sangka kepadamu. Wallahi pengkhianat adalah orang-orang yang tidak memiliki perasaan harga diri kepada harga kepada orang lain. Nggak bisa menghargai saudaranya sendiri. Padahal orang yang paling dekat dengannya. Kalau orang itu tidak dekat, nggak mungkin beri amanah. Kalau orang itu tidak percaya padamu, nggak akan memberikan amanah. fidina Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan sekian kali tentang kejujuran. Maka maknanya adalah konsekuen dengan apa yang sudah kita ikrarkan di dalam Islam. Yahudi, Nasrani, merasa diri mereka adalah ahli surga merasa diri mereka adalah orang yang pasti masuk surga sehingga Allah katakan waqalu mereka berkata la yadkhulul jannata illa man kana hudan atau nasara mereka berkata nggak akan masuk surga kecuali Yahudi dan Nasara tilka amaniyuhum kata Allah itu angan-angan mereka angan-angan kosong qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Berikanlah bukti-bukti kalian kalau kalian jujur. Ikhwan ibn a'azakumullah, berikanlah bukti kalau kalian jujur. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikanlah burhan, berikanlah bukti kalau engkau memang benar-benar ahli jannah. Mana buktinya? Ada dalil, ada ayat, ada persaksian dari Allah, ada persaksian dari Nabi-Nya, atau ada amalan-amalan saleh yang engkau pantas masuk surga. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengatakan dengan nada atau dengan bahasa yang sungguh sangat mengetuk jiwa. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'lamillah Siapa yang mengira? Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal Allah belum membuktikan siapa yang jahadu minkum, siapa yang berjihad di antara kalian, wa ya'lam sabirin dan siapa yang akan sabar. Bukti dulu. Jahadu berjihad dan sabar belum lewat perjuangan, belum lewat kesungguh-sungguhan, belum lewat ujian-ujian berat. Jangan GR. Merasa diri sebagai ahlul jannah. Merasa diri sebagai ahlul surga. Jangan GR. Kata Allah, Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walama ya'lamillah. Alladhina jahadu. Minkum wa ya'lam as-sabirin. Padahal belum terbukti. Belum dilihat siapa yang berjihad, yang bersungguh-sungguh, yang berjuang. Ikhwan ibn muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bukan munafik. Yang Allah kisahkan tentang mereka yuriduna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka ingin dipuji dengan apa yang mereka tidak lakukan. Kita bukan munafik yang berlindung di balik sumpah-sumpah palsu. Wa yahlifuna billahi in aradna illa ihsanan wa taufiqa. Mereka bersumpah dengan nama Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan. Kami tidak menginginkan kecuali taufik. Kata munafikin. Na'udzubillahi minan nifaq. Kita tidak seperti para munafikin yang Allah katakan ittakhadhu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng-tameng perlindungan atas diri-diri mereka. Kemudian mereka menentang dari jalan Allah, menghalangi dari jalan Allah, menghalangi dari dakwah tauhid, menghalangi dari dakwah sunnah, menghalangi dari dakwah Islamiyah. Kemudian wallahi saya muslim, demi Allah saya membela agama kezabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah. Ini barakallahu fiikum yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang para munafiqin. Ulaika alladziina ya'lamullaha ma fi ya'lamullahu ma fi qulubihim. Mereka lah yang Allah tahu apa yang ada di hati-hati mereka. Fa'arid anhum. Jauhi mereka. Ini perintah Allah سبحانه وتعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا mereka lah yang Allah tahu hati-hati mereka fi qulubihim marad fi qulubihim syak fi qulubihim zaid fa'rid anhum jauhilah mereka Wa'idhum berikan peringatan-peringatan. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha dan ucapkan pada diri-diri mereka ucapan yang mengena, ucapan yang tegas jelas. Ya ayyuhalladzina amanu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim Wahai orang-orang yang beriman, atau Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nabi wahai nabi Allah panggil nabinya, rasulnya, jahidil kuffara. Perangilah. Lawanlah orang kafir dan munafiqin waghlub alaihim dan ucapkanlah dengan ucapan yang ghalidha, ucapan yang tegas, ucapan yang mengena, pada diri-diri mereka. Nggak bisa basa-basi. Nggak bisa main-main. Nggak bisa mengatakan dengan kalimat-kalimat yang bersayap. Kalau begini bisa, kalau begitu bisa. Tidak. Katakan dengan tegas, ini salah, ini yang benar. Itu bid'ah, ini yang sunnah. Itu syirik, ini yang tauhid. Mereka bisa bermain pada kata-kata yang bersayap. Mereka bisa bermain pada kalimat-kalimat yang mengandung bahasa basi Ikhwan ibn Azzaqullah bahkan mereka bisa memotong-motong kata. Kalau engkau mengatakan mereka itu sesungguhnya baik, tapi punya kejelekan, mereka akan potong kalimat terakhir punya kejelekan, dan mereka akan berkata, lihat, ustaz sudah memuji. Lihat, ulama sudah memuji. Baik, katanya. Belakangnya nggak akan diambil oleh mereka. Sehingga jangan basa-basi terhadap mereka, para munafikin. Wa min jinsil munafikin. Dan termasuk jenis para munafikin adalah ahlul ahwa wal bid'ah. Golongan ahlul bid'ah yang sesat, yang menyimpang. Karena mereka mengaku muslimin zahiran tetapi mereka tidak beriman kepada hari akhir, enggak beriman kepada sifat-sifat Allah, enggak beriman kepada takdir, enggak beriman kepada keutamaan para sahabat. Ini yang saya sebutkan contoh-contoh saja. Yang tidak percaya pada sifat-sifat Allah, aliran Jahmiyah dan sejenisnya. Yang tidak beriman dengan kemuliaan para sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam Quran dan Sunnah adalah kaum Syiah Rafidah. Yang tidak percaya pada hari akhir hari kebangkitan adalah Mu'tazilah karena mereka menyatakan kebangkitan itu hanya arwah, adapun jasadnya tidak dibangkitkan. Astagfirullah. Nabi bi alsinatihim. Mereka berbicara dengan lidah-lidah mereka, amanna. Kami beriman, kami beriman. Walam tu'min qulubuhum. Tetapi hati mereka enggak beriman, enggak percaya. Ikhwani bidina a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fanasallah ta'ala an yahdiyana wa yahdiyakum wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kami, kalian dan seluruh kaum muslimin kepada jalan yang lurus. Jalan tauhid, jalan sunnah, jalan iman yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Wa nasallahu ta'ala yuthabbitana wa yuthabbitakum ala tauhid was sunnah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah. kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء zulzilu. Hatta حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga? Padahal belum datang pada kalian ujian yang berat seperti yang pernah Allah timpakan pada orang-orang terdahulu. Masathumul ba'sa'u wad wazulzilu. Mereka ditimpa kesusahan, ditimpa kerugian, mereka ditimpa madarat dan mereka digoncangkan segoncang-goncangnya. Hingga Rasul dan yang bersamanya dari kalangan orang-orang beriman mengatakan mata Nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Berarti sudah puncaknya ujian yang sangat berat. Yani sudah sangat amat beratnya sehingga Rasul yang beriman bahwa pertolongan pasti datang, kaum mukminin yang juga percaya kemenangan pasti datang, tetapi sudah bertanya-tanya kapan, kapan, kapan. Dengan tanya munafikin. Jangan tanya bagaimana munafikin. Sudah tertawa mereka. Sudah menyatakan gak akan datang pertolongan. Gak akan datang kemenangan. Kalian dibohongi. Kalian ditipu. Itu munafikin. Sudah terlihat kalau mereka aslinya kufar. Tetapi para sahabat percaya kemenangan pasti datang. Rasul juga demikian. Amanar Rasulu wal mu'minun. Beriman pada Allah Ta'ala pasti datang. Tapi saking beratnya mereka bertanya, kapan? Mata Nasrullah. Ini barakallahu fikum namanya ujian. Perjuangan yang sangat berat yang dilewati oleh para rasul dan orang-orang yang beriman. Asyaddu bala'an al-anbiya, thumma al-amthal, thumma al-amthal. Yang paling dahsyat ujiannya adalah para anbiya, para rasul, kemudian yang semiripnya, yang semiripnya. Maka barakallahu fikum termasuk juga kedustaan. Kembali kepada pembahasan tadi. Termasuk termasuk sifat nifak adalah dia mengaku-ngaku berjuang. Mengaku-ngaku kami berjuang dalam dakwah. Kami ingin berjihad. Walam yu'iddu lahu uddah. Tetapi tidak mempersiapkan bekal-bekalnya. Ini main-main kepura-puraan lagi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang para munafikin, "Lau aradul khuruj la a'addu lahu 'uddah." Kalau saja mereka mau keluar berjihad, mereka akan persiapkan persiapan-persiapan. Mereka akan mengasah pedangnya, mereka akan mempersiapkan baju besinya, mereka akan persiapkan kendaraannya, kudanya dan semua yang dia miliki, hartanya dan juga nyawanya. Itu sungguh-sungguh. Kalau mau benar-benar berjihad. Tapi lihatlah mereka. Ya saya mau berangkat, tapi anu. Beralasan dengan seribu satu macam alasan. Pedang tidak disiapkan. Peralatan-peralatan perangnya tidak disiapkan. Kendaraannya tidak disiapkan. Sampai ujung-ujungnya, saya nggak bisa, saya nggak mampu. Kalau kata Allah, lau aradul khuruj. Kalau mereka benar-benar ingin berangkat jihad, ingin berjuang, pasti mereka akan persiapkan, persiapan, persiapan. Kalau jujur. Tapi sayangnya mereka tidak jujur. Ini munafikin. Alangkah sedihnya. Kalau ternyata ada di antara orang-orang muslimin, bukan munafikin. Tetapi ada kemiripan walaupun berapa persen. Ya saya ingin berjuang. Saya ingin andil dalam dakwah. Tapi nggak bergerak. nggak persiapkan. nggak dia keluarkan apa yang dia punya. Yabkhal bimalihi wajahihi wa nafsih. Bakhil untuk mengeluarkan hartanya. Bakhil untuk menggunakan kedudukannya. Bakhil untuk mengeluarkan potensi dirinya. Mana katanya mau berjuang? Ikhwan ibn a'azzakumullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Adapun para munafikin kata Allah memang walakin karihallahum bi'athahum mereka memang Allah tidak sukai untuk ikut berperang bersama kalian fatabbatahum Allah jadikan mereka berat untuk berangkat wa qila qu'udu ma'al qa'idin silakan kalian duduk bersama orang-orang yang duduk Lau kharaju fikum zadukum illa khabala. Karena orang-orang ini kalaupun ikut bersama dalam perjuangan jihad, niscaya akan mengganggu di jalan. Akan ngerisii. Akan berkata, kenapa kok nggak gini, kenapa kok nggak gitu, kok kenapa begini, kita akan kalah. Lihat mereka banyak, kita sedikit. Lihat mereka senjatanya lengkap, kita segini, kita akan begini. Menggembosi. Ikhwanuddin azakumullah. Maka memang Allah takdirkan mereka tidak berangkat. Kau muslimin rahimani wa rahimukumullah berarti perjuangan perlu persiapan. Persiapan perlu modal, perlu kita mengeluarkan apa yang kita punya, tenaga, harta dan seluruh apa yang kita punya. Baru itu namanya perjuangan. Kalau tidak melewati itu, am hasib tuman tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira kalian akan masuk surga? Padahal Allah belum melihat siapa di antara kalian yang berjihad dan sabar di atasnya. Wa ta'ala at-taufiq. Kita meminta pada Allah Ta'ala taufik. Dan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala.